Malaikat Jibril meminta Nabi untuk mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh malaikat Jibril. Ini adegan unik sekali. Yang membaca doa adalah Jibril. Pemimpinnya para malaikat yang paling ditakuti, yang paling disegani, yang paling dimuliakan. Mutawin sama amin. Yang membaca doa adalah Arruh Allah tidak menyebut beliau di dalam Al-Quran dengan istilah malaikat, tetapi diistilahkan dengan roh. Tanazzalul malaikat wa ruh. Malaikat Jibril yang berdoa, kemudian sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan mengaminkannya. Sayyidul Anbiya, Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril. Mustajabah. Apalagi jika Rasulullah SAW mengaminkan, cukup Nabi saja tanpa Jibril pun sudah Mustajabah. Jibril tanpa Nabi sudah Mustajabah. tapi Jibril plus Nabi. Sehingga ini doa luar biasa penting untuk kita ketahui. Ada tiga yang diucapkan Jibril dan diaminkan Nabi. Pertama kata Jibril, celaka orang yang apabila mendengar namamu tapi dia tidak berselawat kepadamu. Nabi bilang amin. Marilah kita berselawat kepada Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi tidak semua senandung-senandung berbahasa Arab itu salawat. Ada orang yang mengatakan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin Anta ikhsir wa ghali anta misbah suduri Ini bukan salawat, ini nyanyian Boleh dinyanyikan, tidak berpahala, tidak juga berdosa Namanya juga lagu Sama dengan ya taibah, ya taibah, ya dawal ayana Ishtakna alaik, ini bahasa amin lagi Ini orang menyanyikan tentang rindu pada Rasul Sama dengan kita menyanyikan rindu ke Ada kalimat salli Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tidak bersalawat kepada Nabi saat mendengar nama beliau disebutkan, celaka. Ini yang pertama. Yang kedua, celaka orang yang masih hidup orang tuanya, yang sudah sepuh, yang sakit-sakitan, yang sudah lanjut usia, tetapi orang tuanya ini tidak menjadi jalan baginya ke surga karena dia tidak berbakti kepada orang tua. Padahal wabil walidaini ya sana. Bahkan jangan kamu katakan fala taqullahuma uffin. Tetapi dia katakan lebih dari uffin maka halak celaka orang seperti ini. Kata Nabi Amin. Siapapun di antara kita yang punya orang tua usianya sudah lanjut, terbaring di atas tempat tidur, sakit-sakitan, adalah jalan bagi kita masuk surga. Jangan kita menghindar, kita merasa terbeban. Mungkin itulah yang Allah terima di antara sekian banyak amal soleh kita. Dan yang terakhir, celaka orang yang telah datang bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya kata Nabi Amin cuma tersebarlah broadcast di tengah-tengah masyarakat yang terakhir ini diubah sedikit diubah dalam broadcast apa ubahannya celaka orang yang datang bulan Ramadan tapi tidak saling maaf memaafkan. Itu bukan hadis. Itu silakan saja, saling maaf memaafkan itu kebaikan, tetapi jangan pakai hadis ini karena bukan begitu teks hadisnya. Teksnya siapa yang datang bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya. Kenapa tidak diampunkan dosanya? Siangnya tidak berpuasa, malamnya tidak tarawih. Karena kata Nabi, "Man shoma dan imanan wahtisaban, يغفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Siapa yang berpuasa di siang Ramadan dengan iman dan ihtisab? Apa arti iman ihtisab? Iman yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Ihtisab percaya kepada janji-janji yang Allah janjikan kepada dia. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dia yakin ini adalah perintah yang wajib, lalu dia yakin juga kepada janji Allah berupa jannatin tajri al anhar, maka dia diampunkan dosanya yang telah lalu. Karena puasa Ramadan, sawam, siangnya dia berpuasa. Wa qama dan siapa yang melakukan salat malam disebut dengan tahajud, disebut dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau disebut dengan tarawih. Ini tiga istilah yang sama untuk satu hal tapi bangsa Indonesia cenderung membedakannya. Salat tarawih nanti malam salat tahajud, tahajud ya nah, itu itu juga sholat tarawih sholat tahajud sholat qiyamul lain istilah yang berbeda untuk hal yang sama seperti sholat asya dengan sholat atmah sholat subuh dengan sholat fajar sholat asal dengan sholat wusta ini istilah yang berbeda tapi halnya sama siapa yang sholat malam Ramadan yaitu sholat tarawih atau qiyamul lail atau tahajud imanan wahtisaban yakin bahwa itu perintah Allah ihtisaban dia ya yakin kepada janji-janji Allah maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu sehingga kata kata Jibril celaka orang yang masuk Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya siapa mereka yang siangnya tidak berpuasa yang malamnya tidak qiyamul lagi celaka tidak diampunkan dosa-dosanya makanya jamaah sekalian kita niatkan bulan Ramadan ini bukan bulan sibuk bukan bulan kita beli banyak baju bukan bulan sibuk dengan makanan tetapi syahrul ibadah syahrul bulan ketika kita banyak beribadah kepada Allah bahkan kita katakan bahwa Ramadan karim Ramadan itu penuh dengan pahala Ramadan mubarak penuh dengan keberkahan makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah di dalam kitab Al-Muwatta la taqulu Ramadan tiba, Ramadan tiba kan? Janganlah kalian katakan Ramadan tiba. Sesungguhnya Ramadan itu nama di antara nama-nama Allah, tetapi katakanlah bulan Ramadan tiba. Kenapa? Karena bulan bukan soal Ramadannya, tetapi di dalam bulan itu banyak sekali kebaikan yang Allah sediakan. Makanya sumu liru'yatil hilal Berpuasalah karena melihat hilal bulannya, bulan Ramadan, zaman Maka pada masa ini kita dengan ibadah Alhamdulillah di Bandung sekarang sudah ada tren yang positif sudah sekitar beberapa tahun. Tren yang dulunya rata-rata masjid sholatnya hanya beberapa surat pendek, sekarang sudah ada tren satu malam satu juz. Masjid Salman ITB, Masjid DT, Masjid Al Murabi, Masjid uh, apa? Habibur Rahman dan masjid-masjid yang lain yang ada di Bandung sudah ada tren sholat satu juz satu malam. Sehingga nanti ditambah lagi dia lail si, di akhir. Sepuluh terakhir atau sembilan terakhir Ramadan, satu juz, dua juz. Ini tren yang positif. Itu baru namanya sholat tarawih. Sholat tarawih, kenapa disebut tarawih dari kata roha? Supaya kita sholatnya santai, bukan Al-Baqarah dua juz setengah satu rakaat dua juz setengah ini sholat tarawihnya Nabi kita nggak sanggup kita nggak sanggup hakka kuatih kalau nggak sanggup hakka tukoti fattakullah mastata'tu semampu kita tapi arti semampu kita jangan pula cuma satu ayat sudah datang Ramadan masih sholat sama seperti di luar Ramadan kita pakai waktu ini untuk sholat tarawih satu juz satu malam saya Ustaz tidak hafal satu juz, baca juga tidak lancar. Alhamdulillah, kita tinggal ikuti di masjid. Setiap huruf 10 kebaikan. Rugilah kita kalau sudah datang bulan Ramadan masih menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Siapa tahu ini benar-benar Ramadan terakhir kita. Ternyata ini adalah Ramadan wadaan, bulan puasa yang terakhir yang perpisahan dengan kita. Makanya hadiri terus sholat tarawih di masjid Al-Murabbi Cari masjid, jangan cari masjid yang wah di sana tuh masjid bagus. Kenapa bagus? Jam setengah delapan sudah selesai. Jangan itu yang dicari. Kenapa? Pernah ada seorang laki-laki sholat di depan Nabi. Allah Akbar. Nabi lagi duduk dalam masjid datang seorang laki-laki sholat. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Seperti ayam batuk apa? Mantuk padi, mantuk makanan. Kata Nabi, sholat lagi kamu belum sholat. Kenapa disuruh pulang sholatnya? Karena terlalu cepat, tidak ada tuhanina, tidak ada khusyuk. Ketahuilah sesungguhnya bukan per tetapi per Kalau kita khusyuk baru berpahala. Bagaimana akan khusyuk dengan cara yang cepat-cepat? Bukan itu salat tarawih. Bahkan Allah melarang kita membaca Al-Qur'an cepat-cepat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan cepat-cepat baca Al-Qur'an kata Allah. Waratil Qur'an tartila. Allah malam ini kita akan baca surat Al-Baqarah Sebagian ulama mengatakan surat ini adalah surat orang-orang munafik. Surat Al-Munafiqun menjelaskan tentang orang munafik, tapi surat Al-Baqarah lebih jelas lagi tentang orang munafik dibandingkan surat al munafiq Makanya kita lihat diri kita, jangan-jangan kita termasuk di antara ciri-ciri orang munafik. Tabiatul, tabiat, tabiat, tabiat orang munafik yang ada di surat Al-Baqarah mungkin ada pada diri kita. Kalau nggak paham gimana Ustaz? Ya sudah, katakan saja dalam hati, Sadaqallah, Sadaqallah, Sadaqallah. Allah Maha Benar, Allah Maha Benar. Kalau kita nggak ngerti. Yang mau membuka Al-Quran silahkan buka mushaf karena sholat tarawih atau sholat sunnah boleh membuka mushaf. Tetapi kalau yang mau mendengar saja silakan. Gak sanggup berdiri, duduk juga tidak masalah, tidak dilarang. Kecuali imam. Kalau imam duduk, maka seluruh makmum harus duduk. Begitu kan sholat tadi? Kalau imamnya duduk, maka makmum semuanya duduk. Tapi kalau imamnya berdiri, makmum bebas, boleh duduk, boleh berdiri. Bahkan dalam salat sunnah kata Imam uh, Syafi'i tidak harus kita berdiri walaupun kita nggak kuat. Kalaupun kita kuat mau duduk boleh, cuma pahalanya setengah. Tapi kalau kita nggak kuat, duduk silahkan. Pakai kursi boleh, duduk di lantai boleh. Gimana caranya Ustaz Aisyah menjelaskan cara Nabi sholat duduk? Sedikit. Nabi ketika sholat malam di tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau duduk. Duduk ini, baca Al-Quran. Lalu beliau berdiri baca sekitar 30 ayat baru ruku. Jadi sebelum beliau ruku, beliau berdiri, baca sekitar 30 ayat baru ruku. Begitu terus menerus. Artinya bolehnya kita sholat sambil ruku. Jadi yang nggak kuat, mungkin yang sudah lanjut usia, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan duduk. Nanti ketika imam mau ruku, bangun baru ruku, ruku boleh. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita bulan Ramadan dan menjadikan tahun depan kalau kita meninggal pada tahun depan ini kita meninggal dalam keadaan sudah diampuni dosanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.